Saya lanjutkan dari hadis yang kita baca tadi. Kemudian di antara hal yang perlu kita cermati dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadrisul muslimu gorsan ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة يوم القيامة tidaklah seorang muslim menanam sebuah pohon sudah kita ingatkan tadi ya tentang syarat bahwa ini pahala hanya untuk siapa seorang muslim saja tidaklah seorang muslim menanam sebuah pohon wala yazra'u zar'an dan tidak menanam sebuah tanaman gorsan itu terkait dengan apa yang batang ditanam kalau yazra itu apa yang bibit mungkin dari bibit ditumbuhkan iya kemudian dimakan oleh manusia wala dabbah tidak pula dimakan oleh hewan wala tayrun tidak pula dimakan oleh burung kecuali apa yang dia tanam itu atau apa yang dimakan oleh makhluk-makhluk itu tadi akan menjadi sedekah baginya pada hari kiamat. Iya. Ini dari faedah hadis terdapat keutamaan menanam pohon. Menanam pohonnya, pokoknya. Juga terdapat keutamaan bercocok tanam. Ini mirip-mirip ya, tapi berbeda. Iya. Nah, ini menjadi dalil untuk sebagian ulama yang berpendapat bahwa mata pencaharian yang terbaik adalah dengan bercocok tanam. Karena itu ada silam pendapatnya di kalangan ulama. Apakah mata pencaharian yang paling baik? Ada yang berkata berdagang, berniaga. Ada yang berkata bercocok tanam. Dan ada pendapat yang lain. Nah, ulama yang berpendapat bahwa bercocok tanam lebih utama ini dalilnya. Nah ini pendapat Imam Syafi'i dan selainnya. Karena mereka pandang bahwa dengan bercocok tanam ini banyak sekali kebaikan untuk seorang di dalamnya. Selain daripada menjadi mata pencahariannya, keutamaan di dalam hadis ini dia dapatkan. Dan terdapat di dalam hadis ini bahwa pohon dan tanaman serta manfaat yang keluar darinya akan menjadi amalan jariah pada hari kiamat. Akan menjadi amalan yang dihitung untuknya hingga hari kiamat. Jadi subhanallah dia menanam pohon, menanam pokok sepanjang diambil manfaat Walaupun tidak dengan cara dimakan. Mungkin dia ambil manfaat, dia pakai pohon itu berteduh, dipakai berteduh oleh manusia. Maka itu dari hal yang membawa kebaikan untuknya. Dan terdapat di dalam hadis ini juga bahwa seorang itu kadang menjadi sebab di dalam kebaikan dengan sebuah amalan yang dia kerjakan. Dengan sebuah amalan yang dia kerjakan. Dan lebih spesifik lagi di dalam hadis ini terdapat bahwa seorang itu kadang mendapat kebaikan pada amalan yang dikerjakan padahal dia tidak niatkan. Sebab di dalam hadis ini tidak dikatakan dia meniatkan menanam pohon supaya dia ambil manfaat. Sekadar dia tanam sih, Tidak niatkan, dia sudah dapat pahala seperti ini sedekah. Bagaimana pula kalau dibarengi dengan niat yang baik? Dibarengi dengan niat yang baik. Ya. Dan terdapat di dalam hadis ini satu fikih terkait dengan masalah kenegaraan, masalah hidup bermasyarakat. Anjuran Islam dalam penghijauan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup Kenapa diberi anjuran menanam pohon, menanam pokok, pahala? Sebab itu ada manfaat yang besar bagi manusia. Dan dari perkembangan penelitian teknologi di masa ini, itu tampak sekali ya bahwa pepohonan itu sangat diperlukan oleh manusia di dalam kesehatannya, di dalam kehidupannya. Maka subhanallah syariat kita menjaga dari kelestarian lingkungan hidup dan menganjurkan untuk adanya penghijauan. Iya. Maka itu dari hal yang baik dilakukan oleh seorang hamba di dalam kehidupannya. Ya, dia punya bibit misalnya atau lahan iya. daripada lahannya kosong dia tanam dengan tanaman-tanaman dia ambil manfaat oleh burung-burung, oleh hewan. Ya, sampai di sebagian riwayat ada yang tanam pohon diambil dengan cara tidak benar pun dia sudah dapat pahala. Sudah dapat pahala dengan hal tersebut. Iya. Nah, ini peringatan ya bahwa di dalam kehidupan bermasyarakat itu harus diperhatikan dari aturan-aturan Rasulullah SAW, anjuran-anjuran yang beliau anjurkan. Ya akan tercipta kebaikan di situ. Nah ini beda ya dengan sebagian orang yang senang membakar-bakar hutan saja. Ya. Ini dalam hadis dianjurkan untuk apa? Menanam pohon dan disuruh bakar-bakar hutan. Ya, apalagi membakar hutan saya, menimbulkan asap di sana sini, bukan menjadi masalah untuk di tempat itu saja, menjadi masalah untuk tempat yang lainnya, bahkan menjadi masalah antara negara. Karena sebagian orang yang berbuat dari apa? Dari dosa dan kekeliruan. Nah, ini yang harus diperhatikan. Maka mengkaji hadis-hadis yang seperti ini, menanamkannya ke hati kaum muslimin dari hal yang sangat penting. Ya penting untuk diperhatikan. Sebab ini dengannya terjalin kehidupan bermasyarakat yang baik. Kehidupan bermasyarakat yang benar kalau dia hanya berpikir dirinya saja, tiap kali perlu kayu dia potong saja, sikat. Ya, ikan lempar bom ke kemana? Dia gunakan bahan peledak di di laut. Dia rusak dari lelautan dan habitat yang ada di bawahnya. Maka ini bukan dari akhlak kaum muslimin. Iya. Kesadaran akan hal ini penting. Dan kesadaran ini tidak akan muncul kalau seorang tidak belajar. Karena itu kenapa kita selalu diajak untuk belajar kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebab dalam hadis-hadis Nabi SAW terdapat segala tuntunan. Segala hal, segala kebaikan yang diperlukan oleh manusia. Iya. Maka kalau seorang tidak bisa menjadi sebab kebaikan memberi kebaikan untuk orang lain, jangan dia menjadi sebab kerusakan. Jangan dia menjadi orang yang menimbulkan kejelekan untuk manusia lain. Ya, begitu sih ya kehidupannya. Dia berusaha untuk menjadi sebab kebaikan, menebarkan kebaikan. Kalau dia tidak mampu, dia jangan menjadi sebab kejelekan. Jangan menjadi sebab kerusakan. Iya. Dan di dalam hadis ini terdapat gambaran bagaimana rahmat Allah itu untuk kita kaum muslimin. Sangat banyak sekali dari pintu-pintu kebaikan yang dibuka untuk kita. Subhanallah pintu-pintu kebaikan dibuka. Iya. Kadang seorang tertimpa sebuah musibah. Di belakang musibahnya Allah Subhanahu wa taala selipkan berbagai kebaikan untuk diri. Kadang dia ketahui, kadang tidak dia ketahui. Maka pintu-pintu rahmat Allah sangat luas sekali. Ini harus selalu kita tanamkan di dalam diri kita. Bahwa di kondisi apapun yang kita hadapi, pasti di dalamnya ada pintu kebaikan. Ada pintu kebaikan. Karena itu kehidupan seorang muslim adalah kehidupan yang paling tenang, paling indah. Rasulullah SAW bersabda ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له sangat menakjubkan perkara seorang mukmin. Seluruh perkaranya adalah kebaikan. Walaysa dzalika li illa lil mu'min. Dan itu tidak terjadi untuk siapapun, untuk seorang pun kecuali untuk seorang mukmin saja. Dia tertimpa, dia mendapat kesenangan, dia bersyukur, kebaikan untuknya. Dia tertimpa bahaya, musibah, dia bersabar, baik pula untuknya. Begitu mendapat nikmat, ada jenjang penghambaan, jenjang syukur. Ya. Ada jenjang di dalamnya dari kecintaan kepada rohnya, Ada jenjang di dalamnya dari rasa takut Ya kenapa ketika mendapat nikmat harus ada rasa takut juga? Berjenjang ibadah juga. Ya. so, jangan terlalu pede. Wah ini saya dapat kebaikan, dapat begini, dapat begitu. Wah ini kebaikan untuk saya. Siapa yang jamin? Belum tentu itu kebaikan. Mungkin saja itu ujian dan cobaan. Dan mungkin saja itu nikmat Allah segerakan untuk engkau di dunia tidak diberi lagi di akhirat. Jadi kadang ada jenjang penghambaan yang lain. Ketika seorang tertimpa musibah, tertimpa dari bahaya, ada jenjang kesabaran, jenjang riba, ya. Dan ada jenjang-jenjang penghambaan yang lainnya. Jenjang-jenjang penghambaan yang lainnya. Maka subhanallah sangat banyak sekali dari kebaikan-kebaikan. Ya Allah Subhanahu wa taala, berikan untuk kita semua. Karena itulah hendaknya kita bersyukur terhadap rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dari pintu-pintu kebaikan yang Allah bukakan <clears throat> dari berbagai rahmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang sudah membuka satu pintu kebaikan, maka akan dimudahkan untuknya pintu-pintu yang lainnya. Walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh pada kami, kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما Andai kata mereka mengerjakan apa yang mereka diperintah dengannya, maka itulah yang terbaik dan paling mengukuhkan kedudukan mereka. Terbaik paling mengukuhkan kedudukan mereka. Dan demikian dengan demikian kami beri untuk mereka pahala yang besar. Dan di belakangnya kami tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus, ditambah lagi dari hidayah. Karena itu kata as-salaf rahimakumullah taala, "Man 'amila bima 'alim, 'allamahu Allahu 'ilma ma lam ya'lam." Siapa yang beramal dengan apa yang dia ketahui, maka Allah akan mengajarkan untuk untuknya ilmu yang sebelumnya tidak dia ketahui.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 Walhamdulillahi rabbil alamin.